لا يجوز حذفه لماذا لأنه عمدة ومنها ومنها كيف أن يوحد فعله منها لا يجوز تقديمه على الفعل منها يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء وبتاء المضارعة في أول المضارع متى يجب تأنيث الفعل لذيذ متى يجب تأنيث الفعل in kana al-fa'ilu muannasan haqiqiyan misalu qamat hindun thumma mau di akhir tempat yang lain in kana fa'il muannasan haqiqiyan faqat enggak ada tempat yang lain diwajibkannya mentaknis fi'il nah Ferdi. Hal hunaka mawdi akhar yajibu fihi ta'nitsul fi'il. Hah? al awal ma'a al-fa'il al-mu'annas, thumma Hah? Apa? Hah? Marwan? Enggak ada tempat lain? Jika kan al-fa'il Dhamir mustatir Mutasil Ya'udila يعود إلى مؤنث حقيقي أو مجازي مثاله الشمس طلعت ثم Hmm. Asyamsu tolaat. Ya. Hindun qamat. Ya. Masih ada kan tempat yang kedua ini? Wa mata yajuzu ta'nitsul fi'li wa tadhkiruh. Jika kan al-fa'il ya majaz ya ta'nits misaluhu طلع الشمس أو طلعت الشمس ثم موضع آخر يجوز فيه تأنيثه وتذكيره إذا كان بين الفعل والفعل فاصل غير إلا مثاله حضر القضية امرأة yeah. إيه. Kaif Siap kok, Wairuhu Masih ada? Masih ada yang lain? Apa? Hah? Iza kan al-fa'il jam'u taksir au isim jama' au isim jenis ismu jinsin. Hmm. wa hukmu al-fa'il al-musanna wal majmu' hukmu al-mufrad hukum fa'il yang musanna dan jamak seperti hukum fa'il yang mufrad ya di situ harus ada kecocokan dari sisi tazkir dan taknis saja ya Qawma zaidun ya Qawmat hindun qamat al-Hindani. Ya, qama az-Zaidani. Qamat al-Hunudu, qama az-Zaiduna. Kemudian juga yang belum disebutkan apa? Hukum fa'il. An yali fi'lah. Ya, thumma yuzkar al-maf'ul. Hukum yang lain dari fa'il adalah agar dia fa'il itu datang setelah fi'il, kemudian disebutkan maf'ulnya. Itu, itu hukum apa? Asalnya. Eh, belum ini ya. Wa minha annal asla fihi an yaliya fi'lahu thumma yuzkar al-maf'ul nahu wa warisa Sulaimanu Dawud. Di antara hukum fa'il adalah bahwasanya hukum asal pada fa'il adalah datang setelah fi'ilnya. Langsung datang setelah fi'ilnya. Ya. Boroba Zaidun Muhammadan misalkan disebutkan apa? Langsung fiilnya setelah fiilnya, kemudian diikuti oleh maf'ulnya. Itu hukum asalnya. Fiil, fa'il, maf'ul. Contohnya wawarisa Sulaimanu Dawuda. Sulaiman mewarisi dari Dawud. An-nubuwah. Ya. Wa qad yata'akhkhar al-fa'il wa yataqaddam al-maf'ul jawazan. Dan terkadang fa'il diakhirkan dan maf'ul didahulukan sifatnya boleh. Terkadang boleh fa'il diakhirkan dan maf'ul didahulukan. Ya, contohnya walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Ya, di sini fa'ilnya diakhirkan an-nuzur. Nazir namanya nuzur. Para pemberi peringatan. Para nabi yang memberi peringatan. Ya. Ala di sini maf'ulnya didahulukan. Ya ada faedahnya disebutkan di ilmu bayan. Ihtimam ya. Takdim mahakuhu ta'khir faedah ya ataupun fawaid minha ihtimam atau khusus menunjukkan pentingnya ataupun khususan Kemudian wujuban ada kalanya diakhirkannya fa'il itu sifatnya wajib. Tadi yang pertama ya, diakhirkannya fa'il sifatnya boleh. Walaqad jaa'a ala fir'auna an nudhur Terkadang diakhirkannya fa'il itu sifatnya harus mesti. Tidak boleh dia didatangkan setelah fa'ilnya harus diakhirkan. Maf'ul dulu disebutkan kemudian fa'ilnya. Contohnya syaghalatna amwaluna. Wa idibtala Ibrahim Rabbuhu. Kami disibukkan oleh harta-harta kami. Ucapannya orang-orang munafik. Wa idibtala Ibrahim Rabbuh. Tatkala Ibrahim diuji oleh Rabbnya. Ya. Bobitnya kapan diwajibkan untuk fa'il itu diakhirkan adalah ketika maf'ulnya dhamir mutasil yang bersambung dengan fiilnya. Ya, bobit ataupun batasan wajibnya. Fa'il diakhirkan adalah ketika maf'ulnya dhamir mutasil yang bersambung dengan fiilnya sedangkan fa'ilnya isim zahir. Seperti apa? Syaghalatna amwaluna. Di sini kita dapati maf'ulnya dhamir mutasil di fi'li. itu na sedangkan failnya domir ataupun apa isim zahir itu apa amwal seandainya didahulukan failnya ini akan mengakibatkan domir yang munfasil ya padahal bisa menggunakan domir mutasil hukum asalnya selama bisa ataupun selama masih bisa digunakan domir mutasil maka tidak boleh meninggalkan domir mutasil kepada yang munfasil ya kalau kita seandainya mendahulukan fa'ilnya dari maf'ulnya, maka mesti digunakan pamir apa? Munfasil. Syaghalat amwaluna iyana. Padahal situ bisa digunakan pamir apa? Muttasil. Syaghalatna amwaluna. Kemudian pada contoh tadi, wajib tala Ibrahim rabbuh. Ini mengapa wajib didahulu uh, diakhirkan fa'ilnya? dari maf'ulnya karena konsekuensinya seandainya fa'ilnya didahulukan kemudian maf'ulnya diakhirkan ini mengakibatkan bomir tersebut kembalinya kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya yang demikian tidak boleh ya. seandainya robbuhu didahulukan daripada Ibrahim wa ibtala robbuhu Ibrahim ini mengakibatkan kembalinya bomir kepada sesuatu yang diakhirkan lafadznya ya kan lafadznya diakhirkan Ibrahim juga maknanya diakhirkan kenapa karena Rabbu itu fa'il lebih tinggi rutubahnya daripada di sini Ibrahim maf'ul ya seperti ini para bomir-bomir tidak boleh kecuali para bomir sya'an yang telah kita lewatkan kalau bomir sya'an mesti dia kembalinya kepada sesuatu yang mutakhir, lafadznya dan apa tingkatannya. Adapun pamir-pamir yang lain ya tidak boleh yang seperti ini. Sehingga harus diakhirkan. Seandainya dikatakan wa dalam kalimat yang lain seandainya dikatakan wa idibtala Rabbu Ibrahim nggak boleh. Kenapa? Karena pemirha nantinya kembali kepada sesuatu yang diakhirkan. Di sini pemirha kembali ke mana dulu? Wa idibtala Ibrahim Rabbuhu kepada Ibrahim kan? Ya, seandainya didahulukan di sini failnya dengan dikatakan wa Ibrahim Rabbu Ibrahim, maka ini akan mengakibatkan kembalinya bumirha kepada Ibrahim yang mana Ibrahim itu mutakhir, diakhirkan. Iya, dari sisi lafadznya, penyebutan lafadznya. Yang kedua dari sisi rutbahnya pun diakhirkan. Kenapa? Karena Ibrahim maf'ul. Sedangkan Rabbu fa'il. Fa'il lebih tinggi rutbahnya. Sehingga seperti ini tidak diperbolehkan. Wajib apa? Diakhirkan. Ya, contoh yang lain bisa antum bikin. Boroba Muhammadan abuhu. Boroba Muhammadan abuhu. Boleh nggak? Boroba abuhu Muhammadan. Nggak boleh. Ya tadi alasannya. Kemudian wa qad yataqaddamu al-maf'ulu 'ala al-fi'li wal fa'ili jawaza. Terkadang maf'ul itu mendahului fi'il dan fa'ilnya jawaza boleh sifatnya contohnya fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun sebagian para nabi mereka dustakan sebagian yang lain mereka bunuh ya jelas ya fariqan mahfulun bih muqaddam Kadzabu fi'lun wa fa'il ya kadzaba fi'lun madhi mabni 'ala dhamm ittisalih bi wawil jamaah al waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il al alif lil fariqah waw harfu 'athfin dan seterusnya Ya. dan terkadang wajib sifatnya untuk mendahulukan apa? Maf'ul dari fi'il dan fa'ilnya. Contohnya ayya ayatillahi tunkirun. Ya, ayat Allah yang mana yang kalian ingkari? Padahal sangatlah jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dilarang pada contoh semisal ayya ayatillahi tunkirun? Karena li'an nasmal istifham lahu sadrul kalam. Karena isim istifham memiliki hak untuk diletakkan di awal kalam. Tidak boleh diakhirkan dengan dikatakan tunkiruna ayya. Ya, enggak boleh. Yang namanya isim istifham harus ditaruh di depan kalam. Ya mungkin cukup ya untuk pembahasan kali ini. Pembahasan tentang al-fa'il. Ya, sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya. Dobit daripada wujub takhur al-fa'il ya. Ya, dobit dari diwajibkannya fa'il diakhirkan dari maf'ul. Ya. Tadi yang pertama ketika maf'ulnya dhamir mutasil bi fi'li. Sedangkan fa'ilnya apa? isim bohir. Ya. Kenapa di sini wajib diakhirkan penyebutan fa'ilnya dari maf'ulnya? Karena kalau dahulukan fa'ilnya maka infasola ad-dhamir, menjadi munfasil. Ya. Syaghalat kalau dalam kalimat yang lain ya. Syaghalat amwaluna iyana. Padahal bisa menggunakan bamir mutasil. Kaidahnya bahwasanya selama bisa menggunakan bomir mutasil tidak boleh kita tinggalkan kemudian menggunakan pamir munfasil kecuali dalam permasalahan tertentu seperti salnihi ya kuntuhu ya. kemudian pada contoh yang kedua wa idib Ibrahim ini juga wajib failnya diakhirkan dari mafulnya karena kalau seandainya failnya didahulukan penyebutannya dari maful maka ini akan mengakibatkan kembalinya apa? Bomir kepada yang mutakhir lafadhan dan rutubahnya. Kalau ini kira-kira apa bebitnya? Ya ketika fa'ilnya didofahkan kepada bomir yang kembali kepada maf'ul ya. Iya kan? Ketika fa'ilnya didofahkan kepada bomir yang kembali kepada maf'ul. Saya contoh yang lain bisa doroba Muhammadan abuhu. Nggak boleh doroba abuhu Muhammadan. Kenapa? Karena akan mengakibatkan kembalinya bomir kepada sesuatu yang diakhirkan lafadznya diakhirkan dan juga dari sisi rutbahnya tingkatannya pun diakhirkan karena Muhammad dan maf'ul sedangkan Abu fa'il lebih tinggi rutbahnya. Yang lain enggak ada? Enggak. Ya, pokoknya selain itu aja. Antum tinggal golongkan aja. Tinggal digolongkan aja. Kalau dicontohkan di sini, bohir semua kan? Fi'il fa'ilnya. Kalau fi'il fa'ilnya bohir semua ya boleh. Ya ada tujuannya, biasanya ada tujuannya. Taksis untuk khususan ya ataupun ihtima menunjukkan pentingnya maful tersebut yang didahulukan. Iya, kak nak budu Ini aslinya bisa menggunakan nak budu kak cuma ada tujuan yang lain. Ikhtisos, penghususan ubudiyah kepada Allah sehingga didahulukan. Iya, kak seandainya tidak didahulukan maf'ulnya tidak ada di sini faedah ikhtisos. Na'buduka. Memungkinkan iya beribadah kepada selain Allah juga. Iya. Ada tujuannya. Kalau nggak ada ya seperti itu. itu masalahnya fi'il fa'il maf'ul. Ya, terkadang ya tadi berubah keadaannya. Fa'il diakhirkan. Sifatnya jawazan seperti ketika fi'il fa'ilnya zahir semua, wujuban ketika maf'ulnya Bamil mutasil di fi'li kemudian fa'ilnya apa? Isim zahir ataupun ketika fa'ilnya bergandengan dengan pemir yang kembali kepada maf'ul. Ya itu. Biasakan aja. Dengan contoh-contoh di sini. Ya. Ya. Ya boleh di misalkan Doroba Zaidun Muhammadan di dibalik Muhammad Muhammadan Zaidun. Karena di sini i'rabnya jelas. Tapi kalau di situ ada kesamaran, Ya, seperti doroba Musa Isa. Aduh, boleh nggak ini dibalik ini? Hukum asalnya kan yang datang setelah fil adalah fa'il kan. Doroba Musa Isa. Ya Musa yang mukul. Boleh nggak kalau kita niatkan Musa yang dipukul? Doroba Musa Isa. Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada korinah yang membedakan mana fa'il dan maf'ulnya. <laughs> Karena semuanya Arabnya mukodar semua. Tapi kalau Arabnya zahir, ya boleh. Muhammad Muhammadan Zaidun. Doroba apa Muhammadun ataupun dibalik-balik kayak gitu boleh. Kelihatan Arabnya. Dan biasanya ada tujuannya. Ya bisa juga ada tujuannya. Bisa juga Muhammad dan Barba Zaidun. Boleh. Hanya Muhammad misalnya yang dipukul. Yang lain yang dipukul. Ya. Lagi ngamuk-ngamuk Muhammad. Tapi yang dipukul <laughs> satu. Yang lain? Ada? Jadi ya, hafalkan matanya dan difahami ya. Sambil memuruh matanya sambil difahami maknanya. Kemudian juga i'rabnya itu nggak kalah pentingnya. Ya, i'rabnya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan maf'ul allazi lam yusamma fa'ilu ataupun naibul fa'il. Ya, ilahuna subhanakallah bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.